setelah dimakan nah, sekarang jam sebelas karena sebelas sudah asar ya kan nah itu saya mau tahu istri tahu iyo becak asar sih iyo setengah orang setengah saja nggak tahu kenapa di sini Masih ambang apa? Apa? Kasih hadir itu artinya masuk ya sebetulnya mas Ria saya lihat kapan saya datang ke sini pak setelah menjadi sesuatu perasaan masuk enggak eh pindah ke mana pikir lagi titik sudah berapa skis ya skis sudah berapa yang ada kontrak di sana ini dua satu pak Pak, di ini tidak pernah masuk lumayan pak ya studio tiga ya berarti studio dua ya ya kan ya lihat saja jadi sudah tahu tugasnya ya mau buat apartemen villa villa apartemen nah kan villa oh. kita ambil suasana villa tarik masuk suasana villa itu ke dalam apartemen kalau bicara apartemen kan sama dengan hotel tapi suasananya villa ya suasana keluarga ya villa, kau bicara villa kan panjang orang-orang yang terjadi itu tidak kita tarik masuk di konsultasi sama aku ya tanya sama cutinya oh, jangan tanya sama asal dosennya saja tanya <laughs> dosennya asisten dosen sama Yasir atau dosennya ya sama dia oke okay? Iya. jadi yang sudah yang sudah mau pulang mau di rumah berikutnya kita selingkuh. Nah, kita selingkuh lah. know. Thank you. Thank you. Masuk keluar itu. Masuk keluar. Masih di studio Tapi dia bilang nanti ada Siapa kita? Yang lain yang lain-lain belum bahkan belum pakai kertasnya mau. Mas. Mas Oke.